ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah Unsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Ya Allah berkahi majlis ini limpahi kami dengan ilmu yang manfaat Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat Lindungi dari niat yang salah Ilmu yang salah Amal yang salah Ya Allah mudahkan kami memahami kebenaranmu Indahkan kami dengan amal yang ikhlas Muliakan kami dengan istiqomah Taqabal minna ya Allah innaka antas samiul alim amin Hadirin sebelumnya saya mohon maaf kalau ada yang aneh-aneh di tangan saya ini. Ini dalam treatment sedang pengobatan. Jadi ini isinya jarum yang siap untuk infus dan memasukkan suntikan. Juga mohon maaf kalau sekali-kali saya nafasnya agak tersengal Jadi beberapa hari ini sedang diberi nikmat sakit Yang baru pertama kali mengalaminya Tapi saya harap saudara-saudara dapat ilmu Ini akibat kurang disiplin kurang disiplin di dalam mematuhi eh, saran dokter jadi sesudah ada pembedahan di mulut yang tentu sakit diberikan obat anti sakit dan diingatkan harus makan dulu karena kurang disiplin jaga makan tapi disiplin makan obat ada prosedur yang salah Akibatnya lambung menjadi kena dan Masya Allah nama penyakitnya nama sakitnya boleh saya bacakan saja ya siapa tahu jadi ilmu kata dokter ahli spesialis daleman eh apa Ustaz, maaf loading hadirin namanya GERD gastroesophageal reflux reflux disease maaf kalau sakit salah bacanya sejenis sakit mah yang tiba-tiba akut gitu ini tulisan dokter juga yang menganalisa ada seorang dokter yang sangat populer di Indonesia usia 39 tahun mungkin sering lihat di TV dan beliau juga wafat mendadak akibat gap ini disebutnya silent killer hmm. saya hampir dekil ya mau tahu apa akibat dari GERD ini yaitu karena saya makan obat anti sakit tanpa e, makan dulu jadi asam lambungnya meningkat sangat drastis dengan sakitnya saja operasi itu asam lambung meningkat, tambah obat tanpa makan dulu. Uh, saya tidak disiplin karena tidak mengerti akan seperti ini. Jika asam lambung naik ke dada, maka seputar dada ini akan terasa panas seperti terbakar. Jika naik ke area jantung, maka ritme detak jantung jadi terganggu bisa terasa debar-debar kencang sehingga debarannya seperti lonceng yang sepertinya mau copot saya belum sampai ke jantung baru sampai ke sini nih dan tidak bisa minum tidak bisa makan kecuali sangat sedikit dan sakit akibatnya dua hari kurang minum kurang makan dengan tugas dakwah yang berat dehidrasi kekurangan cairan tubuh Mulut jadi penuh sariawan juga panas kering di sini karena minum seteguk saja sakit di sini di di klepnya jika naik ke paru-paru akan mengganggu fungsi paru-paru sehingga menjadi sesak nafas Ada sedikit tapi belum saya harap jangan masuk ya nggak boleh jika asam lambung masuk ke THT tenggorokan hidung telinga maka tenggorokan akan sering radang dan sulit menelan. Jika tenggorokan masuk ke HP akan bunyi terus di sini ya. Itu, itu asam lambung HP siapa tuh mau disedekahkan silakan. Ya nggak apa-apa, tenang saja. Mungkin itu informasi bagi semua yang punya HP untuk jangan lupa mensilentkan jika masuk ke tenggorokan kemudian infeksi menyempit inilah yang membuat penderita merasakan apabila tidur seperti dicekik orang tenggorokan terasa ada yang mengganjal apabila masuk ke hidung maka sering terkena asam lambung hidung akan mengalami sinusitis seperti flu yang tidak sembuh-sembuh merembes ke bagian telinga Orang yang terkena mah kronis kemudian berkembang menjadi begar, kemudian pendengarannya berkurang, bahkan kehilangan pendengaran sama sekali. Bukan hanya tenggorokan, hidung, telinga, tapi bisa mengganggu mata sehingga penglihatan menjadi eh, saraf-saraf uh, mata terganggu oleh asam lambung. Bukan itu saja, Penderita GERD jika banyak organ yang terganggu fungsinya dengan asam lambung yang naik maka lambung ini seperti yang disayat-sayat pisau dan mereka akan sesak nafas jantung berdebar ya ini tulisan ditulis oleh dokter maaf yang sebetulnya tapi saya hanya memberikan tulisan dokter Imam Susilo semoga ini benar uh, supaya kita lebih waspada perkara mati ah itu mah sudah ada jadwalnya sebentar ini bukan acting ada yang <laughs> lagi sakit ya jadi asamnya dorong ada klepnya katanya di sini saya belum pernah lihat masuk susah air maupun obat makanan pelan sekali dan pakai sakit gitu masya Allah ini adalah untuk infusan karena kekurangan cairan sekali ya sudah kering jadi tadi diberi dua bufusan pagi sore juga satu nanti satu kali lagi jam 10 malam katanya disuntik <laughs> makan ini minum segini impian ini hadirin gelek juga gelek pelan Masya Allah saya baru tahu nikmatnya gelek ke air itu sekarang satu suap satu suap kadang kueh mari kayak bayi ya Allah lihat ayam gepuk oh ah kalau santri lihat gepuk ah begitu oh <laughs> dompet <laughs> maaf saya pikir kenapa Allah takdirkan ini gitu karena pasti ini wama asobaka min sayiatin min nafsik keburukan apapun yang menimpa dari kesalahanmu sendiri satu memang kurang disiplin jadi saya ada ujub itu merasa ah lambung saya sehat tidak pernah sakit mah ujub dua tidak disiplin hal prosedurnya makan dulu baru obat obatnya disiplin makannya tidak jadi yang ketiga saya pikir apa gitu sampai sesakit ini oh punya hutang saum waktu Ramadan lalu sakit sehingga tidak bisa selesai nah saum wajib belum dimulai saum sunnah dilakukan karena persiapan buka kalau ada yang ngundang ya kan kalau membayar saum wajib harus disiplin rupanya saya hutang belum dibayar diingatkan seperti ini di dunia saja sudah nyesek nih. gimana di akhirat peringatannya kepada yang belum bayar saum Ramadan yang lalu ger ger ya peringatan doakan supaya bisa sembuh ya baik pelajaran yang kita bahas kali ini mana dulu belajar yang terpenting bagi kita belajar adab dulu atau belajar ilmu dulu gak kompak berarti belum yakin karena kalau yakin begini mau kemana dulu saudara ke neraka dulu atau langsung ke sorga nah yakin gitu mana dulu belajar ilmu atau belajar adab ah kepaksa itu Orang kalau langsung belajar ilmu tanpa belajar adab itu ilmu hanya nambah kesombongan. Nambah ujub, takabur, ria dan ilmu itu tidak akan manfaat buat dirinya maupun orang lain. Tapi kalau orang pakai adab, ilmu itu lebih mudah dipelajari oleh dia lebih mudah untuk jadi amal dia dan lebih mudah disampaikan ini contoh sederhananya adab ya mau sendok ini deh, coba tuh nih ah, ngasihnya bagus adabnya nggak bagus benar maaf ya deh ya ini nggak sopan sekali saya eh, sendok ya ngasih sendok atau ke istri misalkan ngasih uang 10 juta ah duit yang mana dilemparkan dan uang itu uang logam ah, pernah lihat di Jepang petugas eh, tol mengembalikan uang kembalian itu berdiri dan memberikan dengan dua tangan enak rasanya coba kembali ini nih eh, kembaliannya entuk ke sini jadi bukan masalah perbuatannya tapi adabnya ini hadirin yang sekarang bermasalah di negeri kita adab anak ke orang tua adab anak murid ke guru benar perkara adab ini orang yang tidak pakai adab itu ilmu tidak akan manfaat selain nambah sombong nambah ujub karena dia tidak akan bisa mengamalkan ilmunya karena dia nggak dapat keberkahan dari ilmu itu saya baca ini para ulama tuh sebetulnya masya Allah rata-rata belajar adab dulu ada yang 30 tahun belajar adab baru 27 tahun belajar syariat tentu adab juga ilmu ya adilin karena Imam Malik pernah berkata seorang seorang guru pelajarilah adab sebelum mempelajari mempelajari ilmu sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata dengan mempelajari adab maka engkau akan mudah mem memahami ilmu Ibnu Mubarak berkata ini ulama besar kami mempelajari masalah adab itu 30 tahun sedang mempelajari ilmu itu 20 tahun Ibnu Sirin berkata para ulama dahulu mempelajari petunjuk adab sebagaimana mereka menguasai ilmu kami lebih membutuhkan mempelajari adab daripada menguasai banyak hadis karena kalau orang adabnya bagus ilmu itu mudah diserap ah, hadirin nyuruh juga ini itu nyuruh maaf boleh kesini itu ada, hati adab rasa hormat sipulan ke sipulan ke pasar itu maaf nanya pulan oh beliau sedang ke pasar ada, ya eh mm -hmm. Mm -hmm. hmm, hmm ini lebih jelek lagi hadir. boleh nanti lagi motretnya deh <laughs> ini ada yang sedang motret simpen dulu ya nah, ada tendensi ya gitu bisa ah, tidak bagus ya <laughs> tidak sopan simpen dulu ya karena cahayanya terus-terusan nyinar tuh jadi lupa lagi kena cahaya kan? jadi tunjuk bisa begini gini begini ini hati yang ngeluarkan kalau menganggap orang lebih rendah ini kalau menghormati pakai ini kalau memuliakan pakai ini. kepada ibu-ibu silakan dibagikan stroberi dan anggurnya silakan masing-masing 2 kilo bawa ke rumah dan khusus untuk bapak-bapak segera dilunasi cicilannya enak walaupun sudah <laughs> dilunasi hadirin ada menuntut ilmu ada yang mengatakan adab pertama dalam belajar itu adalah adab kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala lah pemilik ilmu Belajar seperti ini harus pakai adab. Pertama adalah kepada pemilik ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa adabnya? Niat. Saudara kesini mau apa? Ya Allah, saya mencari ilmu agar saya bisa mengenalmu, bisa mengabdi padamu, bisa hidup di jalanmu total inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku ibadahku hidupku matiku karena Allah ngelmu supaya dekat dengan Allah ngelmu supaya dicintai Allah cari ilmu supaya hidupnya istiqomah di jalan Allah cari ilmu supaya manfaat kepada makhluk-makhluk Allah lillahi ta'ala bukan masalah gelar pangkat, pujian, penghasilan tidak, karena Allah suka amanu ini Allah cinta kepada orang yang berilmu, beriman, berilmu sehingga diangkat derajatnya. Ini dalilnya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi, pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu dan yang membagikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus niatnya untuk mengabdi ke Allah ilmu ini. Kita diciptakan wama ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ngabdi ke Allah ini wajib dengan ilmu. Makanya mari itu wajib bagi muslimin muslimat mencari ilmu. Ya karena Allah saja. Dengan ilmu kita bisa dekat dengan Allah, dengan ilmu kita bisa manfaat. Perkara nanti karir, pangkat, jabatan, rezeki ah itu mah sudah jaminan Allah. Tidak usah ribet. Apa yang sudah dijamin Allah jangan dipikirkan. Pikirkanlah apa yang diwajibkan oleh Allah. Jangan terlalu banyak mikirin rizki. Dari dulu juga kurang mikir beres rezeki ya. Benar? Saya tidak mengatakan wajah-wajah saudara wajah-wajah kurang mikir ya tapi saya jarang terlalu mikir rezeki dan cuk. Tadi ada tamu 200 tunanetra ke sini. Masih ada? Udah pulang ya. 200 tunanetra. Tidak pernah lihat rezekinya, selalu datang. Masya Allah. Jangan risau dengan apa yang sudah dijanjikan dan dijamin oleh Allah. Risaulah kita tidak mematuhi kewajiban yaitu belajar dengan niat lillahi ta'ala dua adab mencari ilmu adalah doa karena yang punya ilmu Allah seperti mau datang ke sini doa saudara yang tahu Abdullah Gimnastiar paling asli adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah tahu ilmu saya tahu niat tahu kelakuannya aslinya saudara tidak tahu dikit datangnya juga cuman sejam Allah tahu siang malam setiap lirikan mata apa yang ada dalam pikiran apa yang diucapkan apa niat dibalik ucapan diamalkan atau tidak ucapan ini apakah ilmu yang disampaikan karena nafsu karena pengen berpengaruh pengen kelihatan keren atau nyari keriduan Allah Allah tahu tidak bisa dibohongi doa ya Allah sekiranya makhluk yang ini itu bisa ngomong benar maka izinkan kami belajar bersama kalau hanya menyesatkan jangan doa harus doa lindungi dari niat yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an minta ke Allah sambil duduk begini teh doain saya ya Allah luruskan niat AA tuntun lisannya cuma yang benar saja yang disampaikannya kan Allah mendengar doa saudara sambil duduk mau pakai bahasa apa bisa ya Allah tolongan tak si ya Allah itu nggak pakai adab doanya pakailah segala doa Masya Allah itu bagian daripada adab karena yakin Allah yang memberi ilmu tiga adab daripada mencari ilmu kepada Allah adalah jangan menolak perintah larangan Allah sesuai dengan nafsu kita misal bab poligami saudara tidak maaf saya emang gak mau poligami nggak siap itu mah pribadi pilihan tapi jangan menganggap oh ya ayat poligami tengah ngaco nih nggak cocok saya tidak sedang mempromosikan poligami ya dari teman ada garis masing-masing tapi harus tahu kalau ini ayatnya begitu kalau kita tidak siap mengamalkannya jangan menyalahkan ilmu Allah ini bagian dari adab sami'na wa yang keempat, ilmu itu adabnya harus membuat kita jadi takut kepada Allah. Kalau kita dengan belajar makin takut khauf dan rojaknya kepada Allah, itulah sebetulnya ilmu yang bagus, yang benar. Ilmu yang membuat kita takut ke Allah. Jadi ulama itu tidak identik dengan sorban, tidak identik dengan ceramah begini tidak identik dengan label kiai, ustadz uh, eh, SAG atau MAG atau apapun ya yang menunjukkan keulamaan seseorang versi penilaian dunia tapi kalau kita rujuk di Al-Quran yang dapat saya pahami adalah yang disebut ulama yang dengan ilmunya bisa takut ke Allah Fadol Ustaz Surat Fatir ayat 28 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء Inna Allah azizun ghafur Dan demikian pula di antara manusia Makhluk bergerak yang bernyawa Dan hewan-hewan ternak Ada yang bermacam-macam warnanya Dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi belajar ilmu itu bukan jadi petantang petenteng. Ilmu yang terpenting adalah ilmu yang membuat kita tahu bahwa kita tuh hamba, Allah tuh Allah Tuhan kita itu yang membuat kita kerasa kita itu nggak tahu apa-apa kecuali Allah yang ngasih tahu fakir Allah yang maha kaya kita itu jahil tidak tahu apapun tanpa petunjuk Allah Allah yang maha tahu kita itu lemah Allah yang maha kuasa kita itu berlumur dosa Allah yang maha pengampun yang menutupi aib jadinya kita tuh benar-benar dengan ilmu tuh takut Bedanya takut ke Allah dengan takut ke makhluk. Kalau takut ke makhluk kita menjauh. Kalau takut ke Allah kita mendekat. Coba saudara takut kepada ular mendekat, nah, becir hadir. Ada STI suami takut istri. Itu juga jadi sering itikaf katanya. Kurang ikhlas itikafnya. Mama hadirin sekalian Itu diantaranya Ya Seorang yang menuntut ilmu Harapnya hanya ke Allah Takutnya juga ke Allah Kalau dengan ilmu Harapnya kepada selain Allah Berarti ada yang kurang pas dari ilmu. Karena selain Allah La haula Wala quwata illa billah Orang yang tahu ilmu agama dia sama saja ada orang tidak ada orang yakin Allah ada orang lihat orang tidak lihat Allah pasti lihat ya kan jadi kalau solehnya di depan orang dan di belakang orang dia berbuat maksiat ciri-ciri nggak takut ke Allah harusnya orang yang takut ke Allah dimanapun sama saja ada orang tidak ada orang dia jaga diri Nah kalau di depan orang kita baik Tapi di belakang buka HP yang maksiat Ciri-ciri tuh tidak takut ke Allah nah hadirin yang kedua adab yang sangat penting adalah adab kepada guru adab kepada guru kenapa? karena guru itu adalah jalan sampainya ilmu dari Allah kepada kita sedangkan bagian dari rasa syukur adalah askarukum lillah Dinna seorang yang paling bersyukur ke Allah adalah yang paling bersyukur kepada yang jadi jalan karunia. Seperti kita berbakti ke orang tua itu syukur ke Allah karena orang tua jadi jalan. Kita lahir ke dunia ini jadi jalan apalagi ke ibu. Ibu jalan makanan kita. Kita ada di rahim ibu, tidak di rahim bapak. Benar? Kita lahir ibu yang mempertaruhkan nyawanya Dua tahun air susu ibu yang membesarkan kita. Maka ibumu, ibumu, ibumu baru bapamu sah itu. Jadi kalau kita berbakti kok ibu all out itu, saya sebagai bapak mah ridho anak berbakti ke ibu lebih sungguh-sungguh karena faktanya memang kita ada di rahim ibu 9 bulan itu ibu menanggung kita coba bapak-bapak bawa kelapa sepuluh bengkok tengkurap kita apa di jalan dan melahirkan tuh Masya Allah katanya tuh seperti mempertaruhkan nyawa begitu siang malam <laughs> sebagai lelaki mah anak nangis tuh bu anak yang nangis ya serius adik. makanya anak yang berbakti ke orang tua itu ahli, ahli syukur barokah hidupnya Allah tambah aneka nikmat sama murid yang tahu adab ke guru hmm, guru mah nggak perlu dihormat-hormati nggak perlu ingin dihormati ya sebagai guru punten ya saya kemarin ke Mesir saya bisa melihat bagaimana guru dan murid berinteraksi aduh Masya Allah muridnya ke guru itu kayak ke orang tua sopan padahal ini ulama ulama ketemu gurunya ulama aduh salah sarapan we beda dengan kita petekek petantang peteng a mana a aduh tidak tak main keleci ya, gitu. bukan saya ingin diperlakukan ya salah tak mungkin gimana gurunya ya kalau gurunya tidak layak dihormati mungkin jadinya kurang hormat muridnya juga tapi saya lihat ke ulama besar tuh ngetuk pintu pasti buka teh nunduk padahal ini ulama-ulama juga nunduk sopan lah, tidak nunduk yang berlebihan ya tapi nunduk hikmat mau masuk juga aduh penuh rasa dan gurunya ke muridnya itu bawakan makanan dirobekin dagingnya silakan pisang dikupasin begitu saya aja belum pernah ngupasin pisang ah, ah, ah, paling kita gitu. <laughs> beneran itu saya lihat dengan mata kepala sendiri ulama, ahli tafsir, ahli hadis dibawa padahal usianya 80 tahun tidak mau menjamu muridnya pakai tangan orang lain pakai tangan beliau sendiri saya belum katakan eh, hadirin baru kuat cerita aja dan saya lihat muridnya juga ada format sopan duduknya juga duduk yang rapi bicaranya tidak keras ini saya lihat di kemarin di Mesir kemarin ya bicaranya juga sopan dan gurunya juga sopan tidak ada yang main-main semuanya mendengar menyimak dengan baik tidak ada yang motret ya tret baru juga diajarin tapi murid, guru tidak boleh mengecewakan murid sok kuenya sawarga <laughs> Jadi enak suasana belajar, tidak horor hadirin. Tidak ada menegangkan panik, enggak. Suasana kasih sayang, suasana saling menghormati. Makanya pada gampang apalnya tuh. Ya, hati kita mah lebih gampang dapat ilmu dalam suasana senang daripada mencekam, benar? Yasiru wala tu'asir basyiru wala tunafi. Ada dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jadilah engkau seorang alim, seorang yang berilmu atau muta'alim, orang yang menuntut ilmu atau mustami, orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang yang menyampaikan ilmu atau muhib orang yang cinta kepada ilmu dan ulama dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima maka kamu akan binasa yang kelima yaitu kamu benci kepada ilmu agama dan ahli ilmu agama ataupun ulama hadis riwayat Imam Tobroni dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menuntunnya baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka karena mereka suka kepada seorang yang sedang menuntut ilmu Sesungguhnya para penghuni langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam laut memintakan ampunan bagi orang alim, orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya keutamaan ataupun kelebihan seorang alim, orang yang berilmu, atau seorang abid adalah seperti kelebihan bulan purnama terhadap seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham tetapi mereka mewariskan ilmu oleh karena itu barang siapa yang mengambil ilmu maka sesungguhnya ia telah mengambil bagian kebaikan yang banyak hadis riwayat Imam Abu Dawud Masya Allah enak dengannya enak bagi pecinta ilmu enak saja bagi orang-orang yang dibutakan hatinya cara bicara, cara duduk itu juga harus diatur. Eh, kita bisa merasakan ya bagaimana adab bukan gurunya ingin dihormati, tapi setiap adab itu kembali kepada dirinya. Benar? Kalau saya sekarang kasih mikrofon itu kan kalau saya nggak beradab yang hina diri saya sendiri benar seperti seorang majikan menyuruh pembantunya Bibi ambilin senar tah maaf ya ce <laughs> si Bibi meliur nah ketika seorang majikan menghina pembantunya di depan orang lain yang jadi hina tuh yang majikan itu eh bibinya datang punten ini bu orang bisa melihat loh yang berakhlak baik itu pembantunya bukan majikannya padahal pendidikannya lebih tinggi dan sering ikut kursus kepribadian nah, pasti nggak lulus ya jadi ketika seseorang menampilkan kehebatannya kedudukannya derajatnya dengan menyombongkan diri dengan adab yang buruk maka adab itu balik ke nilai dirinya sendiri sama, murid berada buruk kepada guru, murid itu yang akan kena celaka. Gurunya mah tidak akan rugi karena guru kan sudah berilmu tinggi ya bagi yang sudah berilmu. Nah, hadirin, salah satu adab kepada guru doakan gurunya. Allah tahu ini murid yang mendoakan guru. Saya alhamdulillah Rasanya mudah-mudahan tiap malam ingat kepada guru mengenang perjuangan pengorbanannya terutama yang membimbing saya bisa tauhid ini kesabarannya ngajar selama 12 tahun apalagi guru yang sepuh mbah sampai wafatnya sabar telaten sekali tanpa lelah dan dikirim pulsa 50 ribu saja tidak mau tidak mau disebut namanya jangan untuk apa menyebut nama saya ya yang penting kan ilmu manfaat apa perlunya orang tahu siapa saya kurang lebih begitulah tapi tidak bisa lepas di hati karena sayang apa sih rahasianya masih ingat ilmu singa ini bagi para guru dan murid Tolong nanti kalau ada waktu buka file singa yang di Kolombia itu Singa di kebun binatang Maaf ya nah. Singa di kebun binatang sedang menghadap ke sana diketuk itunya teralisnya Pas ngeliat ternyata ibu-ibu ah, langsung menerkam di balik jeruji itu memeluk dengan penuh kerinduan. Wah, nangislah lihat Kenapa siapa dia? Ternyata ibu-ibu ini yang dulu pernah menolong singa merawatnya. Itu singa binatang kalau di urus dengan kasih sayang dan tulus tahu balas budi singa binatang buas bisa seperti itu tuh ke manusia yang jadi mangsanya kalau saudara ingin mengukur kasih sayang saudara coba ada singa ketok-ketok semoga utuh <laughs> jangan hadirin Gara-gara saya ceramah ada yang nyamperin singa Harus ada riwayat dulu Itu riwayat kasih sayang Kenapa murid begitu hormat ke gurunya Dah gurunya juga pakai adab ke muridnya Penuh kasih sayang Singa saja binatang dengan kasih sayang Bisa luluh Ingat tuh Masa murid Gak ingat Nah kelihatannya ada murid ke guru ada guru ke murid juga intinya adalah kasih sayang ada lagi yang mau dibacakan Ustaz adab ke diri sendiri dengan ilmu jadi ilmu itu kuncinya adalah amal kan ada yang tahu mendengar ada yang paham belajar ada yang bisa dengan mujahadah riadoh melatih diri dan terus mengamalkannya dan yang keempat tahapannya istiqomah jadi kenapa ada orang yang belajar ilmu tapi tidak tidak cocok kelakuannya dengan ilmunya satu karena niatnya dari awal sudah beda ingin kelihatan hafal dalil ingin kelihatan fasih ingin kelihatan mendalam ingin kelihatan jago kitab ingin kelihatan kelihatan kelihatan kelihatan ada lagi ingin diakui sebagai orang yang fasih bicaranya ingin menggetarkan ingin nampakkan diri, nampakkan diri. Ada lagi dengan ilmunya mau menyombongkan. Nih saya nih, dah ngerti ilmu ini. Jadi tidak ada Allahnya di sana di dalam ilmunya. Tidak ada juga ingin orang jadi soleh. Tidak ada ingin dirinya jadi soleh. Yang ada adalah ingin memamerkan. Kalau orang sudah banyak ilmu, tapi niatnya hanya untuk ngangkat-ngangkat dirinya maka yang terjadi hina dengan ilmunya orang yang tidak punya adab dengan ilmu hanya nambah kehinaan pokoknya orang kalau tidak berorientasi amal itu ilmu hanya nambah kesombongan yakin hadirin dan biang pertengkaran Lihat ini. Pulang dari sini kalau tidak nambah tawadu berarti ilmunya nggak diamal. Ada lagi ya? Silakan Ustaz. Ada dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung tidak ada satupun dari kami yang berbicara hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu agama yang seharusnya ia mengharap keridhaan Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh keuntungan dunia, maka ia tidak akan mencium harumnya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Begitu hadirin Kalau punya ilmu itu orientasinya Bagaimana jadi amal Kenapa ilmu tidak jadi amal Satu, salah niat Dua, ilusi ilmu Seakan-akan dengan tahu Dengan mesantren Dengan kuliah Dengan gelar Dengan disertasi, dengan skripsi Udah langsung beramal Beda tuh Ya seakan-akan kan ada yang sibuk berdebat dengan ilmu padahal nggak ngamalin dua-duanya jadi sibuk dengan ilmu dan merasa sudah jadi hebat dengan ilmunya padahal ilmu kan pemandu amal adanya ilmu itu untuk diamalkan bukan untuk diperdebatkan hebatnya ilmu itu ada pada amal benar? coba apa artinya ilmu sholat khusus kalau dia tidak sholat Benar? Jawab atuh hadirin mumpung pertanyaannya kamu Benar? Kurang ikhlas, nadanya terlalu keras ya. <laughs> Hadirin yang ketiga, kenapa orang berilmu kok tidak bisa diamalkan oleh dirinya? Karena dia jadi sombong. Melihat orang lain itu menjadi lebih rendah dari dirinya ah si itu mah baru hafal kitab ini biasa ah si itu mah jangankan kitab gundul kitab pitak aja belum hafal terus tiap lihat orang tuh lihat kekurangannya dia bisa apa dia kan kemarin sore baru belajar agama Padahal Allah ngasih hidayahnya kemarin sore. Tapi takut ke Allahnya. Ah, ini seperti kisah Fir'aun tukang sihir di zaman Nabi Musa dulu kan marifat tercepat itu adalah tukang sihirnya di zaman Nabi Musa ketika Fir'aun mengumpulkan waktu duha itu ini di Al-Quran kisahkan tukang sihir dikumpulkan lalu Musa juga suruh bertarung mereka mengeluarkan tongkat yang seperti ular seakan seperti ular ilusi kalau sihirkan ya tidak tongkat jadi ular tetapi tongkat kelihatan seperti ular ilusi tongkat itu nah, Nabi Musa kan asalnya takut kalau oleh Allah juga difirmankan supaya jangan takut dan tongkat Nabi Musa jadi ular betulan tukang sihir kan tahu ih ini asli nggak gitu sih ngomongnya ini asli dimakan itu ularan yang lain langsung kan tersungkur Maripat Fir'aun marah kamu akan dipotong dipotong silang dan akan disalib di pohon kurma itu mereka tidak takut dia sudah beriman kepada Tuhannya Musa lakukan saja merasa takut ke Fir'aun takutnya cuma ke Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun ini ciri-ciri orang yang diberikan hidayah ma'rifat jadi jangan meremehkan orang yang kemarin sore tobat siapa tahu dia lebih cepat yakin ke Allahnya jadi kalau dengan ilmu kita gampang lihat orang kekurangan, kesalahan, itu ciri-ciri dia ketipu oleh ilmunya nggak akan jadi amal nggak karena ilmu itu harusnya membuat tawadu saya ingat pesan guru tuh AA kalau jadi diuji jadi ustad maksimal merasa sama dengan umat yang aslinya lebih rendah dari umat merunduk karena umat bikin salah boleh jadi belum tahu itu salah tapi tapi ustadz, ulama tahu itu salah dan tetap salah. Orang belum beramal, boleh jadi belum sampai ilmunya. Ilmu tahajud, kita tidak tahajud, padahal sudah sampai ilmunya. Dan ngajari itu orang tahajud. Coba itu. Harusnya lebih merunduk. Ya, ada lagi Ustaz? Ada lainnya ada halo kalau ada ada teh ini teh lagi sesek teh singarti ya <laughs> nah hadirin ada lagi adab dari ilmu itu selain diamalkan juga disampaikan jadi jangan berhenti di kita jangan takut orang jadi lebih pintar dari kita walaupun saya ngajar dia nanti dia lebih pintar ya nggak apa-apa bukankah itu jariah kita orang bisa ngamalkan ilmu jangan rugi bikin orang jadi lebih pintar dari kita ya kesuksesan kita itu kan menjadi jalan kesuksesan orang lain jangan serakah karena ada dua rakus yang tidak pernah kenyang satu rakus ke ilmu tidak akan kenyang yang kedua rakus ke harta Orang juga yang rakus ke harta itu tidak akan pernah kenyang. Nah yang soki yang bagus itu adalah rakus ke ilmu untuk diamalkan. Ayo pulang dari sini sampaikan ke teman-teman tuh ya. Sebetulnya ada satu adab ini yaitu menulis. <laughs> Tapi saya yakin saudara teh daya ingatnya ya Pentium Nah, tapi budaya kita rada kurang nulis tuh. Ada nulis di HP, lagi nulis di HP, ini intinya WA masuk. Ya dewe nggak jawab WA. <laughs> Sama ngaji juga ya. Yasin. Langsung terus saja. Ayatnya masa ayat yang khatam WA. Ya. Ayo ah jangan nunggu sempurna untuk menyampaikan ya tapi posisi menyampaikan ke orang lain jangan sampai posisinya ngeguruin tidak perlu kita kelihatan hebat nyampe ingat seperti Hasan Hussein yang tahu ilmu wudhu melihat kakek-kakek salah wudhu tidak menggurui kek ah kakek teh aki-aki tua si tua wudhu aja salah nggak ada itu langsung kurang lebih ya ilustrasinya kak ajarin wudhunya Rasulullah gini Rasul ngajarin begini si kakek lihat oh itu berarti saya salah kakek memperbaiki diri tanpa merasa digurui laukna benang cairna herang orang bisa dapat perubahan tanpa mengeruhkan suasana pikiran dan hatinya ah dia mama yang serang Kristen benar ada yang nanya ah gimana caranya bicara di ELC? Anton, tonton saya juga bingung kalau orang banyak kayak makan ikan tiap daging diambil orang saya bagian durinya makanya kemarin mah nggak mau paling akhir kuda duri ekornya lagi minta pulang duluan karena harus ada ke Bandung saya belajar kalau bicara ke satu jangan merasa lebih pinter dari orang lain karena kalau kita merasa lebih pinter dari orang nada kita tuh meremehkan yang kedua nggak usah pengen pamer tidak usah ingin seperti yang lebih baik daripada yang lain ingin beda nggak usah jangan banyak mikirin wah ini keren nih itu justru yang bikin nggak keren ya jadi mikirnya tuh mikir penilaian orang ngomongin we apa yang paling ada di hati tanpa merendahkan siapapun tanpa ingin dipuji siapapun cukup we menyampaikan apa yang ilmu yang sudah disampaikan jadi nggak ada beban yang ada beban tuh kalau ingin kelihatan wibawa. bukan Bukankah sudah saya sampaikan? Hmm? <laughs> Ih, jadi horor. Ada yang kalau nggak hati-hati ingin kelihatan dia spesial, berpengalaman, berilmu tinggi, jabatan, berjasa. Kalau kita udah ngangkat diri, nada kita tuh merendahkan orang. Orang nggak ada yang suka. Jadi dalam menyampaikan ilmu Jangan ingin kelihatan kita pinter, serba tahu, ahli, sudah soleh. Itu gak nyaman. Kitanya gak nyaman karena kita menuntut pengakuan orang. Dan orang juga gak nyaman. Kalau kita udah merasa tinggi, kita akan merendahkan orang. Ngerti, ngerti, ngerti. Itu teh dianggap blon, ya. Atau kita ingin dikagumi, punya ide paling cemerlang, paling beda dengan yang lain Terus mau ngapain orang kagum ke kita? Kan? Ada perlunya dikagumi orang. Yang paling penting tuh faliyakul khairon auliasmut berkata baik atau iya. Nah kayak gitu barusan nggak usah dikomentari, nggak pasti pergi Bener Kecuali dulu Sedang ceramah Ada di sini nih di seberang tukang tahu bulat itu tahu waduh jadi nggak ada yang fokus saten. terima kasih hadirin sekalian masih ada yang akan disampaikan Pak Ustaz silakan Bismillahirrahmanirrahim An Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatama ilman aljamahullahu yawmal qiyamah bilujamin jamin Minnar dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang menyembunyikan ilmu niscaya Allah akan mengikatnya dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Tuh sampaikan tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain. Gimana kalau ada perbedaan pendapat? Ya nggak usah marah. Dan yang jadi masalah teh bukan beda pendapatnya. Yang jadi masalah teh emosinya. Benar? Beda pendapat tidak harus dengan marah. Beda pendapat tidak harus dengan mencela, mengolok-olok. Itu ada rambu-rambunya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 12. Satu ya, ya Allah Allah. Layas yaskhar jangan mengolok-olok satu kaum karena boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengolok kalau beda pendapat wala talmiz jangan suka mencela karena orang juga punya hak memilih jangan dicela tukar pikiran baik-baik yang ketiga wala tanabazu bil alqab Jangan saling memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Jangan, itu saudara kita. Beda pendapat tidak harus mengolok, tidak mencela, tidak manggil-memanggil dengan istilah-istilah yang mengejek. Gak boleh itu, pelanggaran tuh. al jurat ayat 12. Ya ya ladina manusia dibuka surah minajan. Jangan berburuk sangka. Maaf Eh maaf ya Kelihatan menderita nggak sih? Nggak kan? Hah? Menderita nggak? Nggak kan? Jawab atuh hadirin Saya teh lagi belajar ngamalkan ilmu Imam Syafi'i Kalau kita lagi bokeh Tidak punya uang Jangan kelihatan kayak yang fakir Tenang Jangan kelihatan Lihat piring Oh kelihatan kelaparan Tenang Allah tahu kita lagi kekurangan jaga izah kalau sedang marah jangan diperlihatkan kemarahan perlihatkan kemaafan kalau di sini membara yang ketiga kalau kita sedang menderita sedang kesusahan sakit dan sebagainya jangan tampilkan penderitaan makanya dari tadi saya senyum terus kan Hah? Nah gitu Jadi kombinasi ya antara wajah dan palum lah Belum utuh mengamalkannya Pelita lagi ngomong apa sih Hah? Jangan buruk sangka Lalu wala sasu. Jangan suka ngorek-ngorek kekurangan kesalahan orang lain Demi kepuasan nafsu dan yang terakhir jangan gibah ya jangan suka gibah itu dia benar dia melakukan itu kita omongin di belakang demi kepuasan nafsu kita ngejelek-jelekin dia benar dan benar dilakukannya itu gibah kalau tidak benar itu fitnah gak boleh tuh terima kasih sahabat sekalian Cukup ya, sudah jam 9 Mudah-mudahan ada hikmahnya di balik kesederhanaan yang disampaikan ini Tolong doakan dan siap-siap nabung dari sekarang Kalau nanti jadi ada ada gereja di Australia yang mau dijual ah, Kita beli sama-sama Mudah-mudahan kita jadikan masjid mudah-mudahan kebagian pahalanya Lalu Tauhid di sini banyak masjid, di sana langka masjid. Kita patungan, ya. Mau? Oh. Niat aja hadirin minimal, ya. Insyaallah nanti diberitahu perkembangan. Mari kita berwakaf hadirin. Semoga wakaf ini manfaat bagi bekal dunia akhirat kita. Padahal Ustaz sambil baca Quran sama-sama.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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Ya Sami Ya Bashir Ya Qarib Ya Syahid Ya Arhamar Rahimin Irhamna Ya Ghafurur Rahim Irhamna Ya Karim Allahumma ja'alna minat tawabin Waja'alna minal mutatahirin Waja'alna min ibadika salihin Rabbana Zalamna anfusana Wa ilam tagfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin La ilaha illa ant Subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Taubatan qoblal maut Wa rahmatan indal maut Wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ونعوذ bika min su'il khatimah Ya Allah ampuni semua dosa kami Seluruhnya ya Allah Hapuskan aib-aib kami Ya Allah ampuni sekelam apapun masa lalu kami Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah ya Allah hapuskan semua aib yang selama ini kami sembunyikan siang dan malam bersihkan kami ya Allah sebelum majal tiba ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah ampuni kesuliman kami kepada orang tua Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami Ampuni kezaliman kami kepada orang yang berbuat baik kepada kami Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah ampuni ibu bapak kami ya Rabb Ampuni guru-guru kami Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi Ampuni saudara kami yang pernah kami zolimi, Ya Allah Ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami Ya Allah, jadikan sisa umur ini penuh berkah Kuatkan iman kami, Ya Allah Muliakan akhlak kami Berikan kami nikmatnya ibadah Cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal Yang barok Karuniakan rumah tangga yang berkah Keluarga sakinah Keturunan yang soleh-soleh Undang ke Baitullah ya Allah Jadikan haji haja mabrur mabrurah Jauhkan dari kami bala fitnah bal musibah Ya Allah Ya, ya Allah terimalah doa kami Ya Syafi Sembuhkan kami dari penyakit lahir wal batin Lindungi dari siapapun yang teraniaya Ya Allah Lindungi saudara kami yang teraniaya dimanapun Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin fiikul limakan. Karuniakan para pemimpin yang soleh Ya Allah Pemimpin yang istiqomah Pemimpin yang mencintaimu dicintai olehmu Lindungi kami dari para pemimpin yang tidak ya beriman padamu Ya Allah Berkahi majlis ini Jadikan siapapun yang hadir yang menyimak jadi ahli sorgamu Rabbana atina fid dunya sana Wa fil akhirati hasanah tawakina adabannar Subhana rabbika rabbi aizati amma yasifun على المرسلين والحمد لله Terima kasih hadirin Saya mohon maaf atas semua keterbatasan ini Dan mohon doa ya Oh ya Malam Jumat yang akan datang Tuan Guru Bajang eh, Gubernur Nusa Tenggara Barat Insya Allah akan mengisi malam Jumat di sini. Ajak yang lain, Insya Allah barokah beliau seorang hafiz Quran seorang ulama yang jadi juga umaro semoga menambah keberkahan malam Jumat yang akan datang ajak yang lain subhanakallahumma bihamdi asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh